Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, rindu nih ingin selalu mendengar tausiah dari Ustaz nih InsyaAllah barakallahu fikum uh, Gimana Tad perjalanan nih dakwah hingga hari ini uh, kemarin kita uh, berkunjung untuk melakukan daurah syariah hmm. Di wilayah Bulukumba hmm, Bulukumba Bulukumba itu terkenal sebagai kabupaten yang telah uh, dinyatakan Eh, perlu syariat Islam yeah. dan mereka telah mengeluarkan empat perda hmm. tentang mm. syariat Islam. E, namun mereka merasa akhir-akhir ini agak ada semacam e, penurunan semangat yeah. dan e, mungkin juga kurangnya pembinaan dan pengarahan. Betul. Sehingga e, arah kepada pelaksanaan syariat Islam itu semakin menurun. Mm. Sehingga nampaknya para tokoh di sana menghendaki untuk pembaharuan, yeah. semangat dan sekaligus e, pencerahan hmm. dan membuka wawasan serta e, mencari peluang-peluang apa yang mungkin untuk bisa disosialisasikan e, di dalam masyarakat Bulukumba bahasa khusus sehingga menjadi percontohan dari tempat-tempat lain. Yeah. Dan Alhamdulillah uh, kita uh, diterima dengan baik oleh para pejabat dan masyarakat di sana sehingga kemudian uh, terlaksananya tablik akbar dan daurah syariah yang kemudian mendapat sambutan yang cukup bagus hmm. dan insya Allah baik pihak pejabat maupun tokoh masyarakat berusaha untuk uh, menindaklanjuti apa-apa yang mungkin uh, bisa uh, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Baik. Paling tidak kita mengajukan konsep yeah. untuk bagaimana uh, membangun masyarakat sesuai dengan syarat Islam karena selama ini Eh, kesalahpahaman masyarakat terhadap syariat Islam itu hmm. sepertinya beban kita. Betul. Itu yang kemudian kita hilangkan dan kita sampaikan bahwa syariat Islam itu sebenarnya merupakan rahmat sekaligus manfaat hmm. hmm, hmm. buat umat manusia, bukan cuma buat muslim termasuk non muslim. Yeah. Karenanya e, bagaimana kemanfaatan syariat Islam itu yang kita angkat sehingga e, seluruh masyarakat itu merasa Uh, apa, uh, ter, apa merasa perlu terhadap syariat Islam itu. Bahkan kalau kita sebagai muslim sudah merupakan satu kewajiban yeah. untuk menjalankan syariat Islam itu. Alhamdulillah kondisinya cukup bagus dan kemudian itu bisa menjadi satu uh, eh, apa uh, petunjuk dan arah nanti ke depan buat insya Allah. lagi insya Allah. Ya rekan dakta menarik ini perjalanan dakwah Ustaz Farid dan rekan-rekan dari Al Islam. Kalau di daerah lain seperti Bulukumba saja ya sudah empat perda paling tidak diusahakan agar tegaknya syariat Islam berlaku di daerah sana. Lantas kita bertanya bagaimana dengan Bekasi? Hmm. Ya, <laughs> di sini eh, syarat dengan eh, orang-orang uh, yang berlatar belakang keilmuan Islam yang tidak sedikit, dengan berbagai lembaga-lembaga Islam yang juga bermunculan. Kenapa kita tidak memulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari organisasi Islam kita untuk bisa memberikan yang terbaik ya terkait dengan syariat yang kita cintai ini. Baik, mudah-mudahan semua keinginan yang terwujud dari harapan kita agar syariat Islam ini betul-betul tumbuh di masyarakat kita yang terbaik, kita doakan bersama-sama. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah terwujud manakala dasar dari syariat Islam itu sendiri yaitu tauhid tidak kita pahami dengan baik. Maka alangkah baiknya malam ini eh, sedikit kita berikan waktu luang kepada diri kita untuk terus mengkaji pemahaman-pemahaman yang sangat mendasar. Karena tauhid itu adalah inti ajaran Islam. Baik Ustaz, kita melanjutkan materi yang 94, uh, 94 ya. Dan kita dengarkan bersama-sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah para pendengar redakta yang mudah-mudahan selalu rahmat oleh Allah SWT Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap penjelasan makna iya karena abud wa iya karena stain di mana kita sudah sampai kepada poin yang ke-94 pada poin yang ke-94 ini Syekh Rahman Adus rahimahullah menyebutkan bahwa ubudiyatullah itu jibu ala ahliha tarbiyat auladihim tarbiyatan diniyatan yunshi'una biha ala ta'atillah wa ma'rifati hududihi fi ma an, ma anzal wa i'dadihim lil jihad fi sabilih uh, seorang yang menyatakan sebagai hamba Allah yang sudah menyatakan iya karena wa iya karena nasta'in maka berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan dalam rangka mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui ketentuan-ketentuan agama terutama larangan-larangan yang dilarang dalam agama sekaligus menyiapkan mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau eh, kita perhatikan poin utama dalam yang ke-94 ini bahwa pendidikan anak adalah merupakan sesuatu kewajiban bagi orang tua untuk mengarahkan mereka dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang soleh dan dapat bermanfaat untuk kepentingan agama dan sekaligus untuk kepentingan manusia. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, istilah at-tarbiyah itu uh, diambil oleh para ulama dari ungkapan Al-Quran yang uh, disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين eh, dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan masyarakat yang buta huruf seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mendidik mereka yuzakihim membersihkan mereka yang dalam arti tafsirnya adalah mendidik mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah jika mereka memang sebelumnya menjadi orang-orang yang tersesat dengan jelas sehingga ungkapan yuzakihim itu diartikan oleh para ulama sebagai at-tarbiyah, suatu pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang bersih. Bersih jiwanya, bersih pikirannya, bersih mulutnya, dan bersih tingkah lakunya. Itulah makanya Ibnu Kasyir rahimahullah menafsirkan ayat wa yuzakkihim ayyutahhiruhum min radha'ilil akhlaq wa danasin nufus وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور bahwa yang disebut dengan tazkiyah atau yang disebut dengan tarbiyah itu yaitu upaya untuk membersihkan manusia ini termasuk pendidikan yang akan diberikan oleh kaum bapak kepada anak-anaknya membersihkan manusia dari segala bentuk akhlak yang buruk dan jiwa yang kotor serta perbuatan jahiliyah sehingga mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada arah terang benderang. Nah, dengan pemahaman tarfiyah seperti ini, maka kita dapat mengarahkan anak-anak kita itu ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karenanya Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan يمكن bila رواية الترمذي mana نحل والد waladahu afdal من أدب hasan tidak ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya lebih baik daripada memberikan pendidikan yang baik mengajarkan sopan santun perilaku yang baik kepada anaknya itu nah karenanya untuk mencapai semua itu barangkali ada baiknya kepada para orang tua dan kita semuanya baik yang kemudian menjadi anak atau telah menjadi orang tua yang kita semuanya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu. Hendaknya di dalam upaya untuk membangun kepribadian anak-anak itu, kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah dalam rumah kita, dalam perilaku kita, dan dalam semua bentuk tindak tanduk kita. Sehingga itu akan menjadi pembuka jalan bagi semua masalah yang timbul di dalam keluarga itu. Sehingga tidak ada masalah yang bisa dipecahkan kecuali dengan syariat Islam yang kemudian itu akan dapat menenangkan jiwa manusia. Nah dengan demikian upaya untuk menegakkan syariat dalam rumah tangga ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan satu rumah tangga muslim. Dan itu adalah merupakan satu kewajiban. Karena Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, upaya untuk menjaga keluarga dan diri kita sendiri dari api neraka adalah dengan mendidik mereka kata Ali bin Abi Thalib bi adab bin Hasan dengan sopan santun yang diajarkan oleh agama. Dan agama kita Alhamdulillah telah memberikan satu pengarahan lengkap terhadap bagaimana membentuk karakter dan pribadi seorang muslim. Sehingga anak-anak itu bisa tumbuh sebagai anak-anak yang betul-betul mereka memahami arti hidup ini. Kalau kita uh, sedikit rinci, di dalam membangun pribadi anak-anak dalam proses pendidikan itu, ini bisa dalam rumah tangga, bisa juga dalam pendidikan sekolahan, bisa dalam struktur masyarakat maupun lebih luas dari itu. Ada empat bagian utama yang harus ditanamkan kepada mereka. Yang insya Allah e, kalau ini diterapkan dengan benar, maka akan melahirkan satu pemahaman utuh pada diri anak-anak didik kita itu. Sehingga mereka mempunyai visi dan misi yang jelas dalam hidup ini yang pertama, anak-anak itu harus kita kenalkan dengan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai yang mengatur, sebagai yang memiliki semuanya, sebagai yang berhak untuk yang disembah, sebagai rujukan dari segala masalah kita, mengucapkan semua masalah sulit maupun yang apa yang tidak sulit. Itu kita kembalikan dan kita bangun anak-anak itu mengenal Allah, dan ini adalah pekerjaan utama bagi orang tua di dalam menanamkan pendidikan yang ditekankan dalam pengertian iya karena budak iya karena itu kepada anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, mengenalkan mereka tentang siapa itu manusia, dari mana mereka, kemana mereka akan mengarah, apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sebab banyak manusia yang tidak tahu dirinya, maka dia akan ngawur di dalam langkah-langkahnya. Makanya seringkali kita dengar orang mengatakan kenali diri kamu, kamu akan tahu siapa kamu dan apa yang harus kamu lakukan. Nah Islam mengajarkan kita seperti itu. Kita harus kenalkan mereka tentang siapa itu manusia. Nah kalau kemudian kita sudah kenalkan secara rinci bagaimana itu manusia, maka poin yang ketiga yang harus kita tanamkan tentang apa yang ada dalam kehidupan alam semesta ini yaitu uh, secara keseluruhan dan kosmopolitan ini ya bahwa ciptaan-ciptaan Allah berbuku rupa langit, bumi, gunung, lautan dan segala macam ciptaan ini justru dimaksudkan dalam rangka untuk kepentingan umat manusia supaya mereka mudah mencapai seluruh kehidupan ini dalam rangka untuk taat kepada Allah SWT. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Eh, pendidikan-pendidikan uh, umum baik itu fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Kalau kemudian diikatkan hubungannya kepada Allah sebagai yang menciptakan seluruhnya itu, maka akan lahir anak-anak yang mereka faham tentang ilmu pengetahuan, tetapi faham arti daripada ilmu tersebut yang diarahkan dalam kemanfaatan-kemanfaatan sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tentang apa arti hidup ini? Ya, apa arti hidup ini? Bagaimana kita harus melangkah? Dengan apa kita mengatur kehidupan kita ini? Sampai bagaimana kita mencapai kebahagiaan yang hakiki itu? Nah, kalau kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita itu arti kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan kehidupan ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kalau kita sukses dalam ujian ini kita akan mencapai surga. Kalau kemudian gagal, itu berarti akan berada di neraka dan itu merupakan kesengsaraan. Makanya dalam hidup ini tidak boleh kita lepas dari Allah dan dari aturan-aturan Allah. Nah dengan demikian saudara sekalian, pada empat tema sentral utama ini, kalau dalam proses pendidikan yang benar, maka akan melahirkan anak-anak muslim yang sekaligus mereka itu komited terhadap syariat Allah, tetapi mereka punya wawasan dalam kehidupan yang luas ini sehingga tahu apa yang diperankan oleh mereka dengan sebenar-benarnya. Nah, karenanya eh, dalam kesempatan ini kita mengajak kepada umat Islam karena bagaimanapun Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والإمام راء ما هو مسؤول عن رعيته ورجل راء في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته jadi setiap orang adalah bertanggung jawab terhadap mereka yang berada dalam tanggungannya seorang imam atau pemimpin dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya seorang lelaki suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ibu terhadap rumah suaminya, dan kemudian terhadap pendidikan anak-anaknya. Demikian pula pembantu bertanggung jawab dalam menjaga harta daripada tuhannya dan masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Nah, dengan demikian pertanggungjawaban ini akan kemudian dihadapkan kepada Allah SWT apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau kemudian mengalami satu kepedoran itu akan semua dipertanggung jawabannya dari Allah SWT nah dengan demikian sekalian maka bangunan pendidikan yang harus kita bangun dalam membangun kehidupan rumah tangga kita hendaknya berdasarkan dengan manhaj dan syariat Allah SWT Kemudian yang kedua, di dalam upaya membangun uh, pendidikan yang benar, jangan lupa untuk selalu mengajarkan kepada anak-anak itu untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Menanamkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW dan sikap beliau. Baik menghadapi orang, menghadapi anak, menghadapi wanita, menghadapi berbagai macam kondisi. Sebagai pemimpin, sebagai panglima. Yang kemudian itu akan menjadikan suatu gambaran nyata buat mereka untuk mereka melangkah kepada percontohan yang jelas yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu merupakan satu bentuk bagian di dalam proses pembinaan dan pendidikan anak-anak kita itu. Kemudian ketiga, kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya itu untuk selalu meminta kepada Allah dengan menyebutkan asmaul husna wa sifatih agar Allah memberikan kemudahan kepadanya di dalam memperbaiki anak-anaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para mursalin, dan kebiasaan daripada orang-orang saleh yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang beliau berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35 wajnubni wabaniya baniya an asnam ya Allah jauhkan kami dan anak-anak kami Jauhkan aku dan anak-anakku untuk tidak menyembah apa? Berhala-berhala itu. Itu doa Nabi Ibrahim. Untuk terhindar dirinya dan anak-anaknya dari penyembahan kepada selain Allah. Kemudian dia juga mengajarkan dengan doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa Ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka terimalah doa kami. Begitu doa para nabi dan orang-orang daripada mursalin berharap untuk anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh yang dapat menegakkan salat sekaligus menegakkan tauhid dan kemudian ada pun hamba-hamba Allah yang soleh itu juga mereka berdoa seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74 Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Tuhan kami berilah dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami yang dapat menenangkan, menyejukkan mata kami dan menjadikan kami, mereka itu dan kami adalah menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang bertakwa. Nah, dengan demikian maka jangan meremehkan doa di dalam proses pendidikan anak-anak kita itu. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan juga perlunya percontohan sebab anak-anak akan melihat perilaku orang tuanya. Maka jangan pernah ribut antara suami istri di depan anak. Hmm. Jangan pernah mempercontohkan sesuatu yang negatif di depan anak dan upayakan penampilan-penampilan termasuk aurat. Jangan sampai aurat kita terlihat oleh anak-anak kita. Demikian pula dalam proses pendidikan. Ketika masuk rumah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kemudian akan diikuti oleh anak-anak kita. Kalau ada anak yang masuk ke rumah kita atau ke kamar kita, tidak mengucapkan salam, maka keluar suruh keluar dia dan mengulangi lagi mengucapkan hmm. salam karena dia harus mau diberikan contoh dengan cara seperti itu. Kalau kita makan makanlah dengan tangan kanan dengan mulai bismillah. Kalau kita melihat anak-anak kita, makanya tangan kiri segera luruskan Jangan biarkan mereka bermakan dengan tangan kiri atau tidak baca dengan bismillah. Begitu pula, begitu pula ketika mau tidur, diajarkan mereka untuk baca doa dan seterusnya. Jadi percontohan baik di dalam kondisi kita tidak tampak di depan mereka ataupun kita tampak di depan mereka baik dalam keadaan kita marah maupun keadaan kita tidak dalam keadaan marah dan dari seluruh keadaan itu hendaknya mereka memperhatikan uh, apa perilaku perilaku kita kan itu akan menjadi contoh buat mereka karena itu bagi anak-anak orang tua itu adalah pahlawan yang luar biasa yang tidak bisa ada bandingannya karena itu maka perlu untuk memberikan contohan tersebut kepada anak-anak itu agar tumbuh anak-anak yang dapat memberikan contoh yang baik juga sebagaimana orang tuanya. Kemudian kelima, apabila ada masalah yang timbul dalam rumah tangga, jangan segan-segan untuk berkonsultasi, untuk berdiskusi dengan para ahli yang mereka yang telah memperoleh satu karunia dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman yang baik, sehingga barangkali dengan itu kita mendapatkan informasi dan masukan yang baik dari mereka itu. Kemudian keenam, yang perlu diperhatikan bahwa pendidikan adalah merupakan satu upaya terus-menerus, keadaan ada henti-hentinya. Pagi, siang, malam, begitu pula hari bergulir dengan hari, terus kita akan bergulir dengan pendidikan anak-anak itu dan mata mereka selalu mandang kepada diri kita Perhatian mereka selalu memperhatikan perhatian kepada kita. Begitu pula seluruh apa yang kita miliki, kita upayakan untuk membantu dan memberikan apa yang mereka ingin capai dalam kehidupan pendidikan itu. Maka karenanya segala hal yang kita berikan itu hendaknya kita berikan yang terbaik kepada mereka. Dengan demikian maka sungguh perhatian kepada pendidikan itu adalah bagian daripada keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, jika kita melihat ada orang yang telah sukses mendidik anaknya dengan baik. Sebab kalau kita perhatikan pendidikan anak-anak itu belum tentu orang yang ahli pendidikan itu berhasil dalam mendidik anaknya. Belum tentu seorang ustadz berhasil mendidik anaknya. Belum tentu orang yang terlihat begitu hebat berhasil mendidik, mendidik anaknya. Ketika kita melihat ada orang-orang yang telah berhasil mendidik anaknya, Barangkali kita perlu mencontoh mereka, mengambil pelajaran dari mereka, bermusyawarah dengan mereka untuk bagaimana mereka bisa berhasil menjadi anak-anaknya seperti itu. Sungguh kita melihat betapa banyak orang-orang yang telah berhasil menjadi anaknya. Kadang-kadang anaknya umur 6 tahun sudah hafal Quran. Kadang-kadang anaknya 9 tahun sudah hafal Quran. Baik, kita sekedar memberikan contoh. Bagaimana terjadi di suatu peristiwa seorang anak kecil kelas 1 SD. Ketika dia mulai masuk sekolah, dia terbiasa oleh orang tuanya diajarkan dengan cara-cara Islam. Ketika dia baru masuk sekolah, di lingkungan sekolah itu sudah mulai interaksi. Pada saat guru, salah seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran dan kemudian memberikan satu apa tugas untuk dijawab oleh salah seorang anak yang ada di, di kelas itu Kemudian salah seorang menjawab dengan benar. Kemudian sang guru mengajarkan kepada mereka. Karena anak yang telah sukses menjawab itu, maka harus diberikan aplaus. Diberikan was, tepuk tangan. Maka biasa guru mengajarkan, mari tepuk tangan anak-anak. Karena dia telah berhasil menjawab pertanyaan ibu guru atau pak guru. Ketika itu terjadi, anak yang kelas satu itu kemudian mengacungkan tangannya kepada bapak kelasnya itu atau ibu kelasnya itu. Maaf pak, kita orang Islam dilarang untuk bertepuk tangan. Karena Al-Quran mengatakan, وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَأُ وَتَصْدِيَا Bahwa sungguh orang-orang jahiliyah dulu di hadapan Ka'bah itu mereka ibadahnya dengan bersiul dan bertepuk tangan. Kita orang Islam dilarang bertepuk tangan, Bapak. Kemudian bapak guru itu merasa terkejut karena teguran daripada anak yang baru kelas satu ini sambil bertanya memang kamu apa Quran apa dia bilang enggak pak cuma 13 juz hmm. anak kelas satu yang mengingatkan gurunya dan juga sekaligus mengingatkan yang lainnya coba kita lihat sekarang berapa banyak orang hatta dalam masjid masih bertepuk tangan seperti di hmm. gereja yeah. gereja aja itu yang adanya ketepuk tangan itu Makanya kalau bisa bapak guru-ibu guru jangan mengajarkan tepuk tangan kepada anak-anak didiknya itu. Ya termasuk orang tua itu. Makanya lihat sejak kebiasaan orang-orang non-Islam ketika mereka ada acara ulang tahun atau ada acara apa, mereka biasa menggunakan apa ini tepuk tangan itu. Kita orang Islam tidak diperkenankan itu. Nah ini adalah merupakan bagian daripada pendidikan yang sudah banyak diabaikan oleh para pendidik. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang harus diingatkan. Kemudian anak ini keluar sekolah waktu istirahat kemudian dia main apa apa nggak ikut main dengan anak-anaknya dia masuk perpustakaan dia baca buku kemudian guru yang tadi itu penasaran lihat anak yang kecil ini kok begitu apa eh, cerdas, ya. dan pengetahuan Islamnya cukup bagus gitu kemudian dihamperin anak itu disampaikan nak kenapa kamu nggak ikut main-main dengan kawan-kawanmu kan sekarang lagi istirahat Enggak Pak, saya enggak mau buang-buang waktu. Allah. Saya akan menggunakan waktu untuk membaca buat yang manfaat. Kata bapaknya itu, kata bapak gurunya. Tapi kan kamu masih anak-anak, kamu butuh main-main. Kamu butuh riang dengan teman-teman kamu. Supaya kamu itu senang, supaya kamu bahagia. Mendengarkan ucapan itu dia mengatakan, maaf Pak, demi Allah, saya tidak akan bahagia sebelum kakiku ini menginjakkan surga Pak. Luar biasa betul. Nah ini adalah pendidikan anak yang tumbuh dari orang tua. Yang telah menanamkan kepada anaknya nilai-nilai positif yang diajarkan dalam agama sehingga tumbuh pribadi dan perilaku yang seperti itu. Betapa kita sebagai orang tua begitu berharap akan munculnya anak-anak kita yang soleh dan soleha, yang tahu tentang hak Allah, tahu bagaimana menghormati orang tua, tahu bagaimana dia memperanankan hidupnya dalam kehidupan yang sekali ini sesuai dengan aturan Islam. Semua kita merindukan itu sehingga nanti kalaupun kita meninggal kita masih mendapatkan sebagai satu rangkaian yang tidak terputus dari doa dan amal anak-anak kita yang soleh itu. Betapa sedihnya ketika seseorang itu tidak memperoleh karunia dari Allah mendapatkan anak yang soleh seperti itu. Makanya Rasulullah SAW satu kali bertanya kepada para sahabat, ada "Ataduna mana rakub? Tahukah kalian siapa itu rakub? Mereka mengatakan rakub man la apa? Rakub wa, man raqub la auladalah. Yang namanya rakub itu adalah orang yang tidak punya anak, hmm. yang mandul. Yes. Kata Rasul tidak. Orang yang mandul itu yang rakub itu sebenarnya mereka yang punya anak tetapi tidak bisa mendidik anaknya. Betapa ruginya ketika orang itu mempunyai anak, tapi sebenarnya dia seperti orang yang mandul. Berapa banyak orang yang mandul, tetapi dengan perhatiannya kepada anak-anak, maka dia bisa memberikan peranannya untuk mendidik anak-anak itu. Barakallahu fikum, insyaAllah kita akan lanjutkan dalam porsi keterangan berikutnya, yang kemudian menjadi kelanjutan dari pembicaraan kita. Barakallahu fikum. Baik, rekan dakta, menarik ketika kita bicara tentang uh, eh, at aulad atau pendidikan anak dan hari ini memang kita punya kesulitan besar untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Karena juga, karenanya marilah kita bersama-sama untuk bisa melakukan yang terbaik demi kepentingan mereka. Ya, kita akan lanjutkan kajian ini setelah jeda yang berikut ini. Baik, Anda masih dari Gri Agus Salim, 77 Bekasi, Daktar 107, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Rekan Daktar, kita sedang berbicara tentang Tarbiatul Aulad ya yang konsepnya tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Farid Uqbah. Memang berbicara itu mudah, tetapi yang sulit adalah mempraktekkan bagaimana cara mendidik yang baik. Apalagi kita bukan termasuk orang yang baik-baik. <laughs> ya, kalau kita ingin mendapatkan buah yang baik, kita harus mengawali dengan yang baik-baik. Kemudian rekan akta, bagi Anda yang ingin terus mendengarkan kajian-kajian akidah yang disampaikan oleh Ustadz Farid Uqbah, anda bisa mendengarkan siaran tunda ini lewat apa namanya uh, eh, www.alislamu.com ya www.alislamu.com dan ini akan memudahkan bagi Anda untuk bisa terus mendengarkan kajian-kajian dan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz tukbah Tukbah yang kita sampaikan di Radio Dakta. Siaran tunda kajian akidah Ustaz tukbah Tukbah ini terselenggara atas kerjasama Radio Dakta dan Yayasan Al-Islam. Ya Ustaz kita lanjutkan kembali materi yang belum tuntas nanti di pukul 9 ya tepat berikutnya kita akan mengadakan interaksi tanya jawab dan Alhamdulillah ini yang bertanya lewat SMS di 0816919215 juga sudah begitu banyak silakan Ustaz Ya Barakallahu Fikum tentunya eh, poin-poin yang tadi kita sampaikan adalah merupakan satu himbauan kita kepada para orang tua dalam proses mendidik anak-anaknya dan termasuk kita semuanya e, karena memang kita butuh untuk e, melahirkan anak-anak yang dalam rangka e, menjadi anak-anak yang soleh dan musleh yang dapat bermanfaat buat diri mereka, buat kemudian orang tua mereka dan mereka yang berada di lingkungannya. Eh, kemudian bagian yang ke-8 yang nampaknya juga tidak kalah pentingnya dari hal yang sebelumnya, mungkin kita membuat kesalahan yeah. di dalam proses pendidikan anak-anak kita itu. Maka ketika kita menyadari kesalahan itu atau ada orang lain mengingatkan kesalahan itu, jangan kita berlanjut dengan kesalahan itu. Nah, terutama orang-orang tua yang karena kurangnya informasi atau mungkin kurangnya proses pendidikan yang sebelumnya yang dialami oleh beliau. Kadang-kadang seorang orang tua melakukan satu kesalahan, umpamanya dia terlibat dalam satu bid'ah atau mungkin membuat satu kesalahan ketika apa ini e, menyatakan sesuatu, umpamanya ada orang telepon ke rumahnya, mm. terus orang tua bilang, bilang gak ada. Yeah. Padahal tidak ada gitu ya. Yeah, yeah. Jangan ngasih isyarat gitu. Mm. Itu kan satu proses pembinaan dan pendidikan yang salah. Yeah. Ketika diingatkan oleh anaknya atau oleh orang lain, maka jangan merasa itu sesuatu yang memojokkan, yeah. apalagi tersinggung gitu. Justru kita nyatakan jazakallah khair, terima kasih banyak atas masukannya. Mm. Dan sejak itu kita serubah. Nah, antaranya kesalahan orang tua yang mengajarkan secara nggak langsung dia merokok di hadapan anak-anaknya. Mm Itu secara nggak langsung dia telah memberikan satu contoh yang buruk sehingga kemudian akan lahir anak-anak yang mencontoh orang tuanya ngerokok juga mm-hmm. dan itu adalah satu kesalahan kalau itu terjadi hendaknya ya cepat kita akui itu kita perbaiki yeah. kenapa kita kemudian uh, merasa berat untuk menghindarkan satu kesalahan mm-hmm. nah karenanya uh, proses pendidikan inilah yang barangkali uh, perlu kita uh, terus perbaiki karena memang bagaimanapun kita hidup ini kan ada namanya trial and error betul usaha salah usaha salah dan itu belum terlambat bagaimanapun keadaannya harus terus kita bangun kita perbaiki apalagi kecenderungan manusia itu kan naik turun hmm. ya, apalagi pada saat dia turun maka kondisi keimanan itu akan tergambar dalam perilaku yang salah ya kemudian semangat ibadah yang menurun futur hmm. dan kemudian kata-kata yang sudah mulai keras kemudian ungkapan-ungkapan yang sudah mulai kaku dan seterusnya itu adalah indikasi daripada sedang menurunnya iman itu. Maka terjadi suatu tindakan-tindakan yang bisa berakibat fatal. Karena e, sedikit saja bisa merubah semuanya. Nah karenanya kita dalam hal seperti itu terus harus menyadari kesalahan-kesalahan itu. Apalagi yang paling kemudian banyak tidak sadar sadari oleh orang. Seringkali manusia itu cenderung memperhatikan omongan orang. Hmm. Lupa memperhatikan omongan Allah. Makanya Ibnu Hazm mengatakan siapa yang merasa aman daripada omongan orang, siapapun dia, maka ketahuilah orang itu majnun. <laughs> Makanya kita tidak akan pernah aman dari omongan orang. Mm -hmm. Ya. Orang buruk aja diomongin apalagi orang baik. Iya. Yeah. Ya, orang baik itu menjadi sorotan yang luar biasa. Orang-orang itu akan terus mencari kesalahannya. Ketika ada sedikit kesalahan, dia akan besarkan seperti mikroskop gitu. Betul. Sesuatu yang kecil kelihatan besar, betul luar biasa. Hmm. Makanya jangan pernah kita berbuat kesalahan di depan umum, karena itu akan menjadi cara untuk menghancurkan kita. Hmm. Dan karenanya marilah kita lebih baik memperhatikan omongan Allah yeah. daripada omongan manusia. Seringkali kita mau mendengarkan omongan orang, tapi tidak mau mendengarkan omongan suaminya sendiri. Hmm. Gak mau mendengarkan omongan istrinya sendiri. Tidak mau mendengarkan suara anak-anaknya sendiri. yang didengar omongan orang terus. Apalagi <laughs> di televisi itu. Yeah. Diperhatikan betul kejadian ini, kejadian itu. Itu omongan orang semua. Tetapi kemudian omongan Allah yang kurang diperhatikan. Omongan Rasulullah SAW yang kurang mendapat porsi yang sebenarnya. Nah karenanya kita jangan terlalu perhatian dengan omongan manusia lebih daripada sampai perhatian kepada omongan Allah Subhanahu taala. Ini karenanya seseorang kalau kemudian mengisi dirinya dengan memperhatikan omongan Allah yang namanya firman-firman Allah itu maka dia pasti akan lebih mendapat ketenangan sebab namanya omongan manusia itu pasti akan mengandung banyak masalah mm -hmm. Yang baik fitnah gangguan macam-macam lah itu nah karenanya eh, ketika kita perhatikan bagaimana sih pendidikan para sahabat ketika mendidik anak-anaknya. Jundub bin Abdullah memberikan satu masukan kepada kita dari lewat Imam Majah. Dia katakan kunna nu'tal iman qabla Qur'an falamma qara'na Qur'an isnadna imana. Kami dulu ditanamkan keimanan sebelum diajarkan Al-Qur'an. Hmm. Ketika kami diajarkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu semua akan mendalam buat kami. Nah, karenanya keimanan inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika Rasulullah meninggal itu umurnya baru 11 tahun. Hmm. Jadi masih kecil sekali. Hmm. Makanya Rasulullah menyebutkan sebagai gulam. Nampaknya saat itu dia umur sekitar 8-9 tahun ini. Hmm. Dikatakan, ya gulam, ini ke kalimat. Perhatikan, bagaimana Rasulullah menanamkan pendidikan baik kepada Ibnu Abbas dan kita semuanya. Dan kalau kita orang tua, ajarkan ini kepada anak-anak kita. Dikatakan ya hulam, ini ke kalimat. Wahai anak, aku akan mengajarkan kepada kamu sejumlah kata-kata. Baru kata-kata ini. mm Bukan buku yang dalam, bukan apa. Enggak, cuma kata-kata saja. Coba apa yang diajarkan Rasulullah eh fadilah Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, kamu akan dijaga sama Allah. mm Subhanallah. Dari ini saja Sufyan Ats-Tsauri mengatakan siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan semuanya takut sama orang itu. Hmm. Tetapi ketika orang itu sudah takut sama manusia selain Allah, Allah jadikan dia takut kepada semuanya. Alhamdulillah mendalik. Ya. Ihfadillah Kalau kamu jaga Allah, kamu akan jaga sama Allah. Subhanallah. Kalau orang itu dekat sama Allah, apa saja yang terjadi, dia kembalikan kepada Allah. Baik. Dengan demikian barangkali ini adalah bagian yang penting kita perhatikan. Jazakumullah Ya baik, sudah tersambung dan Anda bisa berhubungan dengan kami di 8816363. Sudah tersambung Mas Firman? Kita terima saja yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, dengan siapa di mana? Ibu Ganis. Ibu Ganis mana? Iya, di mana? Silahkan Ibu ganesh Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ya Ustaz, sekarang ini kan uh, banyak sekali e, pendidikan-pendidikan uh, formal ya bermunculan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, hmm. baik yang uh, apa namanya yang terpadu hmm. maupun yang lain-lain gitu ya, dengan hmm. harga yang mahal, agak mahal ataupun bahkan mahal sekali gitu. Ya. E, dengan penawaran nah, Masih atau, ada yang gratis juga loh Bu. Iya, ada yang gratis ya Pak yang tadi ya, ya, hmm. ya. Alhamdulillah kalau gitu. Hmm. Kemudian dengan ini dengan promosi atau e, sarana dan prasarana serta hasil yang sudah dijanjikan. Ya. Artinya kalau anakmu sekolah di sini hmm. nanti akan begini begini begini. Ah ya, itu kan banyak sekali ya spanduk. Hmm uh, berjejeran yeah. gitu kan. Hmm. Nah, yang saya tanyakan uh, sederhana aja, seberapa besar uh, perbandingan ya antara pendidikan orang tua kepada anaknya di rumah dengan yang didapatkan di formal itu tadi. Hmm. E, sebaiknya lebih besar mana porsinya gitu, terutama pendidikan akhlak, tauhid dan uh, sebagainya gitu. Hmm. Itu iya. ya. Ustaz, terima kasih Baik. banyak. Assalamualaikum. Oh, terima kasih Bu Ganis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tadi silakan. Ya, barakallahu uh, Bu Ganis memang uh, pendidikan formal dari mulai TK perguruan tinggi itu menyebar di mana-mana dan itu merupakan satu keberlanjutan daripada proses e, dinamika masyarakat. Kalau di zaman Belanda itu hanya ada dua, pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Hmm. Yang kalau pesantren itu khusus agama, yang lahirnya santri-santri. Kalau umum akan lahirnya orang-orang abangan hmm. yang kemudian nggak kenal agama sama sekali itu. Nah, kalau kemudian berikutnya terjadi satu upaya peningkatan untuk menggabungkan antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum. Di pesantren dimasukkan uh, pengetahuan umum, sementara di sekolah-sekolah umum dimasukkan uh, pendidikan agama. Nah, kemudian ada juga yang memadukan antara keduanya dalam proses e, keseimbangan sehingga dibikinlah terpadu-terpadu itu. Hmm. Adapun masalah biaya dan apa itu semua adalah kebijaksanaan dari masing-masing sekolahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada dan misi bisnis yang mereka miliki. Yeah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana output yang mereka berikan dari janji-janji dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan itu. Nah, eh, kita jangan terlalu cepat eh, apa ini eh, terpaku dengan janji-janji itu atau dengan penampilan-penampilan itu. sebaiknya kita jangan men menjadi apa satu proses percobaan. Baiknya kita mencari apa ini pendidikan yang memang sudah terbukti membuat satu hasil ya output yang bagus yang memang nyata gitu dalam eh, realitas telah uh, menjadi satu uh, output yang berkualitas. Nah, kalau diperlihat dipertanyakan mana yang lebih besar porsinya di rumah atau di sekolah formal itu, sebenarnya uh, ketika anak itu belum memasuki sekolah formal, maka sepenuhnya ada di tangan keluarga. Tetapi pendidikan anak di dalam keluarga itulah yang paling utama, karena itu adalah merupakan suatu pondasi dasar namun demikian, tidak jarang kemudian pendidikan di rumah itu akan juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga karenanya e, pendidikan keluarga itu atau rumah itu sangat dominan sekali. Ketika kemudian anak itu masuk ke dalam sekolah formal, masih juga harus dipantau karena belum tentu dalam apa ini proses pendidikan di sekolah formal itu mereka mendapatkan satu pendidikan yang benar. Bisa jadi anak-anak itu terpengaruh oleh kawan-kawan sekelasnya yang di sana ada anak baik dan anak yang buruk. Yang dengan itu akan nampak sekali pengaruh satu sama lain karena interaksi antara mereka itu sekolahan, maka tetap harus kita pantau. Jangan sampai kemudian mereka pulang ke rumah membawa perilaku yang salah dari contoh-contoh yang salah dari kawan-kawannya itu. Belum tentu juga dari sekolahnya kadang-kadang dari perilaku kawan-kawannya yang memang mereka berasal dari keluarga-keluarga yang rusak umpamanya. Nah ini akan sangat berpengaruh kepada perilaku anak kita. Jadi bagaimanapun kalau ditanyakan mana yang dominan sebenarnya yang di rumah itu lebih dominan yeah. karena dia akan mempengaruhi baik ketika sebelum berangkat sekolah maupun setelah pulang sekolah dan itulah yang akan kemudian berlanjut dalam kepribadian dan ke, apa, kelanjutan daripada anak-anak itu namun yang memang susah untuk dikontrol itu kalau memang sekolah formal itu memang form, form, formalitas itu pendidikan Mm. yang paling sulit dikontrol itu adalah di masyarakat Ya, ketika di masyarakat itu sudah susah untuk kontrolnya karena memang masyarakat bukan masyarakat yang mengarah kepada proses pendidikan, hmm. tapi yang terjadi adalah banyak proses perusakan. Apalagi yang sekarang ini lingkungan kita adalah berada di lingkungan yang sangat buruk sekali. Sehingga pengaruhnya luar biasa. Kalau saya boleh gambarkan sepertinya kita membangun yang lain merusak, Bu. Ya satu yang membangun, seribu yang ngerusak. Hmm. Sementara kalau seribu yang membangun, satu yang ngerusak aja cuma cukup satu dua jam <laughs> hancur itu. Yeah. Bagaimana kalau kemudian yang bangun satu orang yang ngerusak seribu orang? Hmm, Allah. suatu pekerjaan yang hmm. sangat berat sekali. Betul. Ya. Apalagi Baik. dengan mas-mas media dan sebagainya. Hmm. Ini banyak yang destruktif gitu. Yeah. Allah alam. Ya Ibu Ganis terima kasih dan ini ada pertanyaan Ustadz ini sederhana bagaimana para ulama salaf ya dalam mendidik anak? Ya, eh, para ulama salah dalam mendidik anak itu mereka memang kelihatan sekali pendidikan itu uh, pertama dari sejak kecil ya. Hmm. Baik itu uh, membuat lingkungan yang bagus, kemudian memberikan contoh kepada mereka dari perilaku orang tuanya itu. Uh, terutama itu bukan hanya sebatas uh, pendidikan agama dalam arti ilmunya, hmm. termasuk sangat diperhatikan itu faktor makanannya. Jadi makan itu sangat berpengaruh daripada pertumbuhan anak itu sendiri. Bukan dari sehat nggak sehatnya, tetapi dari halal haramnya itu. Yeah. Makanya Bapak Imam Bukhari ketika beliau itu sebagai pedagang dikatakan, wahai anakku, tidak satu rupiah pun dari apa yang kami kumpulkan dari usaha dagang ini hmm. dari sumber yang yang subuhat, yeah. apalagi yang haram. Ini ditekankan betul masalah makanan. Yang kedua menyangkut masalah uh, proses pembinaan baik itu percontohan di dalam rumah tangga maupun proses pembinaan di dalam pendidikan secara formal. Biasanya mereka berikan anak-anak itu dalam pendidikan di kataib suatu pendidikan non formal sementara sebelum sekolah itu di, masjid-masjid hmm. ada halakoh halakoh begitu kemudian mereka uh, belajar baik Al-Quran apapun hadis ataupun yang lainnya sampai kemudian terjadi Syekhul Islam Taimiyah itu pada waktu hari Lebaran hmm. itu menghilang keluarganya bertanya kemana ya. apa ini uh, anak ini kok nggak ada sementara teman-temannya keluarga semua kumpul kemudian dicari-cari tahu-tahu dia berada di bawah pohon sedang memegang satu buku apa yang kamu lakukan wahai anak sekarang kan lagi lebaran. Aku sedang menghafalkan Raudatul Manadir. Hmm. Sementara Raudatul Manadir itu adalah sekarang ini menjadi kurikulum di perguruan tinggi. Hmm. Karena itu berkaitan dengan usul fikih. Yeah. Itu dipelajari oleh anak yang umurnya di bawah 10 tahun, hmm. bayangkan itu. Dan kemudian dikatakan saya sudah hafal. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi semangat belajarnya sampai waktu lebaran seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Begitu pula dalam proses isi yang diajarkan itu memang sangat berbobot sekali. Yeah. Nah, karenanya uh, kalau kita lihat paling tidak, paling tidak sebenarnya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan alimu auladakum arrimayata wasibahata warkubul khail. Ajarkan anak-anak kamu untuk kemudian memanah, berenang mm dan menaiki kuda untuk melahirkan anak-anak yang kuat dan kokoh gitu. Kokoh imannya, kokoh ilmunya dan kokoh badannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, rekan-rekan kita sudah tersambung kembali di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ahmad di Bintara satu. Silahkan Ahi. Ya. Ingin saya ingin bertanya nih Pak Ustadz ya. uh, tentang bagaimana saya kan anak saya ini dari pendidikan umum hmm. tingkat SMP udah mau lulus, hmm. tapi sekolahnya kebetulan di daerah Pak. Hmm. Ya. Inginnya saya itu saya pesantren kan di Jakarta. Terus kemarin saya kebetulan dikasih tahu teman saya itu di Persis 69 di Asem Jalan Asem Raya gitu. Nah, jadi bagaimana itu apa bagus menurut Pak Ustadz apa bagaimana? Karena saya kepengen <laughs> sekolah di situ gitu karena Baik ini jadi mohon bimbingan Pak Ustadz apa iya. bagaimana bagusnya gitu. Baik. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Pak Ahmad koreksi, di dalam hidup kita ini nggak ada kebetulan. Yeah. Semua dengan takdir Allah. Takdir Allah. Jadi ungkapan kebetulan itu sebaiknya diganti dengan takdir Allah. Mm -hmm. ya, karena memang tidak ada kebetulan kecuali itu ada pada konsep komunis. Iya. Yeah. <laughs> Kemudian eh, berkaitan dengan pendidikan umum uh, tidak ada salahnya pendidikan umum itu, yeah. tapi jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai kemudian arah pendidikan umum itu hidup ini hanya untuk mencari jadi pegawai atau mm cari pekerjaan. Yeah. Itu yang keliru. Jadi sepertinya orang ini bisa sekarang dididik hmm. untuk bagaimana bisa sukses hanya sebatas duniawi. Betul. Jadi materi orientasinya. Materi yang orientasinya itu. Makanya kita serubah itu. Tujuan utama bagaimana mereka menjadi manusia muslim yang seutuhnya yang tahu misi hidup dan kemudian menjadikan kehidupan ini di jalan Allah yang benar hmm. gitu. Nah, apakah itu kemudian nanti sukses dalam pendidikan umumnya itu adalah kembali kepada kepintaran anak itu, kesungguhan yeah. anak itu, dan peluang yang ada pada anak itu. Nah, kalau kemudian ditanya per sekolahnya, barangkali tidak etis saya mengatakan ini dan itu, yeah. tetapi yang jelas usahakan mencari sekolahan yang kemudian pendidikan agamanya benar, mm. ya tidak menyimpang, kemudian umumnya pun bagus, sehingga dengan dua bagian itu akan terbangun suatu karakter building pada anak mm. itu dunia akhirat yang kemudian bisa diperoleh secara seimbang. Baik. Ini dari Kuningan Ustadz, ini jauh nih. Ya. Ini minta diulang kembali ayat yang tadi dibacakan terkait dengan makna tazkiyah atau tarbiyah. Ya. Kalau tidak salah dengar tadi saya mendengar Ustaz membacakan surah 62 ayat 2. Iya, surat Al-Jumuah ya, ayat 2. Iya, surah 62 ayat 2. Yang bunyinya a'udzubillahi Rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Ya. Ya. Surat Al-Jumu'ah itu. Baik, mudah-mudahan rekan yang ada di Kuningan ini entah di Kuningan Jakarta atau Kuningan Cirebon ya. <laughs> Baik, kemudian kita terima lagi di 8816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, dengan siapa Ibu di mana? silahkan Ibu. Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak ini saya mau tanya ya iya. tentang ya. akidah ya, mungkin agak menyimpang dari tadi yang Pak Ustaz jelasin ya. ya. Saya itu pernah baca tentang akidah asariyah ya, kalau nggak salah. Asariyah. Nah, asariyah, Terus Imam Asariyah, akidah asariyah kalau nggak salah ya. Hmm. Itu saya kok kurang jelas ya. Saya yeah. di situ dikupas masalah mutakjilah segala ya kalau nggak salah loh waktu mm. itu. Terus kalau saya lihat saya sambungin ke kurikulum SD yang tentang pelajaran agama itu, Mm. kan sifat Allah di situ seperti dibatasin ya 20 sifat ya. Mm. Padahal Allah itu sifatnya kan maha luas ya segalanya. Mm. Itu bagaimana dong Pak Ustadz? Hmm. Sedangkan anak dididik dari SD itu dengan dasar oh kata Allah cuma ternyata cuma begini padahal Allah itu kan maha segalanya yeah. gimana Pak Ustadz itu hmm. padahal yeah. itu udah mendarah daging sampai sekarang saya mau penjelasan iya, Pak Ustadz ya yeah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. Iya. ya berdua uh, eh, akidah Asy'ariyah. Memang uh, Asy'ariyah ini adalah bagian daripada sekte yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kesalahan yang paling fatal itu di dalam pemahaman masalah uh, sifat ini. Mm-hmm. Ya, uh, asma dan sifat terutama masalah sifat. Mereka lebih cenderung mengarah kepada kesimpulan sifat 20 itu. Mm. Padahal menurut ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa dalam kandungan al-asmaul husna yang disebutkan oleh Rasulullah 99 itu, setiap asmaul husna pasti mengandung sifat. Mm-hmm. Umpamanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama daripada nama Allah. Mengandung sifat Ar-Rahmah. Mm-hmm. Makanya setiap isim dari Asmaul Husna yeah. itu mengandung sifat. Hmm. Kalau kemudian ada 99 nama, berarti ada 99 sifat. Yeah. Padahal mana para ulama menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah lebih luas daripada asma'nya. sifat hmm. Sifat-sifat Allah lebih luas daripada asma'nya. Makanya kita juga bisa berdoa kepada Allah dengan sifatnya itu seperti Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzu bi, bi Allahumma inni a'udzu bi uh, Allahu akbar saya lupa jadinya. Hmm. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Itu Allah Rasulullah mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari apa eh, dengan hmm. kemurahannya daripada kemurkaannya. Ya. Itu sifat. Bagi eh, kita bisa menggunakan doa dengan sifat. Nah, karenanya sifat yang tergabung di dalam keyakinan Asy'ari itu mengandung satu kesalahan karena dibatasi seperti itu. -hmm. Padahal ulama al yang sebenarnya mereka menyatakan bahwa sifat lebih luas sifatnya daripada asma yang asma itu sendiri sudah ada ketentuan jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW meskipun para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah yang sebenarnya Baik. jadi itu adalah satu kesalahan dan makanya eh, pengajaran kepada anak-anak harus luruskan jangan sampai terbawa apa terbawa bawa kepada arah yang salah seperti itu Allah tapi uh, terkait dengan sifat 20 yang sudah kadung beredar iya. ya menjadi sebuah kurikulum ini Awalnya ya, dari mana sebetulnya? Uh, sebenarnya kalau kita pernah mengkaji dalam suatu kesempatan itu uh, dikembangkan terutama pada saat Presiden Gus Dur. Iya iya. <laughs> Karena Gus Dur ini sebagai satu apa apaan simbol mm -mm. daripada uh, yang mengikuti ajaran Asy'ariyah itu. Iya iya. Nah makanya eh, kesalahan ini jangan kemudian berlarut gitu. Mm. Harusnya ada koreksi-koreksi terutama dari para pendidik yang ngerti agama gitu mm. untuk memperbaiki semua itu. Baik. Nah waktu itu saya sudah memberikan masukan mm. untuk koreksi itu, tapi nggak tahu rupanya nggak didengar gitu. <laughs> itu. ya ini ada pertanyaan uh, dalam rangka mendidik anak, bagaimana kalau ortu sudah memberi contoh yang baik dan pendidikan yang baik, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan? Ya, memang uh, tidak semua yang diharapkan akan bisa tercapai. Betul. Nabi, uh, Nabi Nuh alaihissalam berharap anaknya bisa mengikuti jejak bapaknya, mm -hmm. tapi kenyataannya anak itu justru membangkang daripada bapaknya. Iya, ya, iya. nah, itu sebagai satu contoh. Makanya uh, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Hmm. Adapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Baik. Setelah itu bahwa kewajiban kita sudah jatuh. Nah, setelah kita memberikan suatu upaya maksimal untuk memberikan pendidikan dan percobaan kepada mereka. Allah alam. Ya, baik kita sudah tersambung kembali 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dengan Pak Herman. Di mana Pak? Di Legenda. Silahkan Pak Herman. Uh, Pak, ini temanya saya mau nanya tapi mungkin lah Enggak, kasus tentang akidah itu Pak. ya silakan Pak Herman. Oh ya, e, gini Pak, e, saya pernah mendengar satu hadis ya. e, tentang sogok menyogok gini Pak. Iya. Sekarang lagi musim penerimaan <laughs> pegawai pegawai negeri sipil Dari itu dulu gitu Pak. ramai dibicarakan. Iya. Hmm. Nah, yang setahu saya, yang saya pernah dengar itu dan saya pernah baca itu bahwa hadisnya itu bahwa dua-duanya akan masuk neraka. Hmm. Yang saya pertanyakan hasil daripada setelah dia menyogok dan dia bekerja itu, apakah hasilnya itu hukumnya bagaimana itu Pak? Baik. Iya. Nah itu aja Pak. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. barakallahu fiik. Memang eh, hadisnya itu berbunyi ar-rashi wal murtasi Mm -hmm. Para yang menyogok maupun yang disogok itu sama-sama di neraka e, tentunya ini adalah merupakan cara yang tidak dibenarkan. Karena itu akan menutup pintu bagi pihak lain yang mungkin lebih pantas untuk menduduki jabatan itu terhalang karena adanya orang-orang yang buruk memaksakan diri dengan cara sogok menyogok seperti hmm. itu. Dan ini adalah merupakan suatu budaya yang sangat buruk. Indonesia termasuk kategori e, negara yang paling tinggi korupsinya di dunia nomor dua. <laughs> Iya, nomor dua. Atau nomor ya. tiga begitu. Bahkan terakhir itu ada penelitian bahwa e, pemerintahan yang sekarang itu tingkat korupsinya paling tinggi dibanding yang sebelumnya sampai 67 persen. Hmm, hmm. Begitu pula e, apa ini e, pemerintahan protes sebelumnya juga banyak korupsinya. Nah kita e, pertanyaan tadi kenapa kemudian orang yang e, melakukan e, upaya untuk memperoleh satu pekerjaan harus menyogok ini memang menunjukkan satu bentuk penyimpangan di dalam masyarakat kita. Nah, kalaupun itu terjadi seandainya seperti pertanyaan Bapak Herman tadi itu, hmm. apakah hasil dari yang diperoleh uh, dengan menyokok itu menjadi haram? Uh, saya kira tidak, Pak, karena memang masalahnya itu proses awalnya yang salah. Yeah. Adapun kalau dia bekerja dan pekerjaannya benar dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan pekerjaan itu nggak ada masalah hasil pekerjaan itu. Tapi prosesnya yang dari awalnya itu yang salah. Gitu. Ya. Yeah. Tidak kemudian semuanya menjadi salah gitu. Hanya masalahnya e, cara yang ditempuh dari awal itu keliru gitu. Tetapi e, tentunya kalau kita sudah tahu itu keliru ya jangan dimasuki. Mm -hmm. Jangan kemudian dengan kesimpulan yang seperti ini menjadi oh ya toh juga nanti kalau udah masuk kan jadi halal Enggak begitu. Tergantung dari mana dan bagaimana pekerjaan itu. Kalau memang pekerjaan itu dilakukan secara wajar, hmm. bahwa itu ada take and give nggak ada masalah. Baik. Dengan pekerjaan yang halal tentunya. Tapi kalau jelas prosesnya itu dari awalnya keliru, hmm. itu akan membawa peluang. Sebab kalau orang udah menyogok, hmm. maka dia akan berpikir bagaimana mengembalikan <laughs> sogokannya. Sogokan tadi itu gitu. Maka sehingga langkahnya salah lagi nantinya. Nah, pertanyaannya ya, tadi eh, hasil dari sagok menyogok dan hmm. kemudian sagok menyogoknya sukses itu ya. hmm. kan misalnya hasilnya seperti upahnya setelah dia bekerja itu. Ya, setelah, makanya selama pekerjaan yang dia kerjakan hmm. itu pantas dia kerjakan dan dia berhak untuk memperoleh hmm. hasil pekerjaan itu secara halal ada masalah. Hmm. Tapi proses awalnya itu yang keliru. Yeah. Sebab biasanya kalau orang udah menyogok, hmm. kemudian dia berpikir kan saya udah ngeluarin sogokan nih. Yeah. Bagaimana caranya dengan pekerjaan itu saya akan mencari jalan hmm. untuk menutupi sogokannya sudah dikeluarkan. <laughs> Ini yang keliru. Ya. Dan iya. itu menjadi haram di situnya. Dan ini sudah merupakan bagian dari kebiasaan ketika proses kepemimpinan iya, apapun berbentuknya bentuknya ya. Itulah keliru. Baik, ya ini ada satu pertanyaan. Bolehkah mengajari akidah kepada anak dengan lagu-lagu sambil menepuk tangan? Misalnya anak-anak diajari dengan tepuk tangan anak soleh ya. Kalau tidak boleh, sebaiknya bagaimana caranya agar anak-anak kita tertarik? Ya, bisa menyampaikan apa ini eh, pendidikan eh, akidah itu dengan membuat semacam e, lagu-lagu tetapi hmm. tanpa musik. Yeah. Ya, lagu-lagu dengan suara hmm. gitu hmm. semacam nasib itu tapi tanpa musik. Hmm. hmm, hmm. Ya. E, umpamanya kita dengar saya memang nggak bisa nyanyi ya. cuman, <laughs> apa ini uh, ada ungkapan-ungkapan uh, apa ini uh, semacam menyambut Ramadan. Yeah. Yang mengajarkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hmm. Itu diajarkan kepada anak-anak hmm. untuk menyambut Ramadan yeah. dalam arti Ramadan bernilai suatu yang besar. Yeah. Sehingga kita perlu untuk uh, menerima keadaan Ramadan dengan penuh semangat dan hmm. gairah, hmm. tapi tidak disertai dengan musik. Yeah. Nah, yang keliru itu kemudian Eh, suara-suara itu disertai dengan musik apalagi dengan tepukan tadi itu hmm. maka tepukan itu harus tetap dihindarkan Baik. dan kemudian bisa juga dengan baik bait syair Nah, hmm. baik bait syair pantun-pantun yang hmm. r itu itu akan cepat memper, apa nih, eh, ditangkap oleh anak-anak itu. Ya, baik rekan rekan Anda masih bersama kami di 8816363 ya untuk terus berinteraksi lewat kajian malam bersama Ustaz Farid Uqbah dan kami kembali informasikan buat Anda yang terus ingin mendengarkan kajian-kajian yang selalu disampaikan lewat acara ini, Anda bisa mengakses ya di www.alislamu.com www.alislamu.com dan ini adalah merupakan satu kerjasama antara Radio Dakta dengan Al-Islam sebuah yayasan yang insya Allah akan terus berusaha untuk memberikan pencerahan terkait dengan masalah pemahaman-pemahaman Islam. Baik, sudah tersambung ini di layanan SMS kami dan cukup banyak ya. Rasanya memang tidak juga eh, kita akan membacakan satu persatu, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang eh, tidak sesuai dengan kajian kita malam ini. Dan rekan dakta bagi Anda yang menghubungi kami di 8816363 kita tahan dulu karena kita akan membacakan beberapa SMS yang sudah bergabung di acara kita ini. Tadi di SMS eh, ada juga pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang menjadi rujukan Ustaz, kitab kita ya dengan apa namanya materi-materi yang diungkap lewat kajian ini mungkin bisa disampaikan Tad, materinya atau ya. rujukan kita? Ya, barakallahu fikum. Rujukan yang saya pegang sebagai eh, panduan dari acara Eh, pendalaman makna iya karena abdu wa iya karena stain yang kita rencanakan yeah. di atas poin ini adalah berjudul Sofatul Athar wal Mafahim hmm. min tafsir quran Al-Azim. Sofatul Athar wal Mafahim من Quran al Azim mm -hmm. karangan eh, Syekh Rahman bin Muhammad ad Dusari, yeah. karangan Syekh Rahman bin Muhammad ad Dusari, mm. dan ini masih dalam bahasa Arab yeah. dan belum ada terjemahan belum ada terjemah belum ada terjemahnya mm -hmm. dan mm-hmm. sekali sekarang pun untuk mencari bahasa itu masih agak sulit iya yeah. iya karenanya uh, kalau ada yang berminat dia ya bisa fotokopi aja ah gitu yeah. tapi Ustaz uh, eh, punya keinginan untuk menerjemahkan uh, mungkin kalau pun ada keinginan hmm. belum tentu ada benar seperti yang kita <laughs> Baik ya, terima kasih ya yang bertanya eh, tentang rujukan apa yang selalu kita sampaikan lewat kajian malam-malam ini. Kemudian terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi ada pertanyaan juga ini eh, tentang masalah pendidikan anak ya. Ini kalau orang tuanya sudah mendidik dengan baik tetapi anak ya tidak menghasilkan ketidakbaikan Nah tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustaz, ada pertanyaan yang sama. Iya. Hmm. Nah, Ustaz, eh, bagaimana eh, dalam rangka mendidik anak, bagaimana kalau ortu sudah memberikan contoh yang baik, tapi anak tidak baik-baik? Ini pertanyaan ini beberapa kali ini masuk ke dalam layanan SMS. Tadi sudah dijawab ya, tadi ya, ya, tidak perlu kita pertanyakan kembali. Kemudian eh, ada juga, sebentar, Ustaz, e, bagaimana cara mendidik anak yang baik? Soalnya anak saya kalau dilarang malah nantangin. Ya, kalau disuruh susah. Yeah. Oh, ini anak yang agak susah ini. Yang lima tahun ini terusianya tadi. Iya. Ini gimana caranya nih? <laughs> Lima tahun aja harus nantang gitu gimana kalau gede itu ya. <laughs> Ya klasik. eh, memang ada kondisi anak itu tidak selamanya eh, nurut. Iya. Yeah. Jadi ada kondisi tertentu anak-anak itu kemudian timbul sikap pembangkangan. Hmm. Terutama anak yang umur um, antara apa ini dua tahun, eh, tiga tahun sampai enam tahun. Hmm, hmm. Nah itu makanya perlu orang tua untuk memahami psikologi anak. Iya. Yeah ya selain juga memahami tentang bagaimana mendidik anak hmm. psikologi anak ini penting untuk uh, supaya memudahkan kita bagaimana kita dapat e, memasukkan keinginan kita ataupun e, ajaran kita kepada anak itu tanpa harus mengalami satu perlawanan. Hmm. E, makanya e, jangan kemudian kita itu selalu menggunakan metode pemaksaan. Hmm. Nah, sebab kalau e, orang tua biasa menggunakan metode pemaksaan, maka itu akan mengalami satu penentangan daripada hmm. anak itu maka gunakan metode yang terbagus itu adalah persuasif yeah. yaitu memberikan apa ini arahan tapi tanpa harus memaksa mm. tanpa harus bersikap keras tapi sifatnya adalah memotivasi yeah. itu adalah merupakan cara yang terbaik ditambah juga ada cara yang menggunakan metode apa uh, eh, reward ya reward and punishment mm. itu sebagai iya. yeah. bentuk cara untuk uh, mereka yang apabila mengerjakan mendapatkan suatu apa uh, hadiah kah hmm. ataupun suatu uh, pujian kah atau bentuk-bentuk yang sifatnya balasan baik atas perbuatan uh, yang dia lakukan atau kemudian hukuman bagi kemudian mereka yang melanggar tentunya ini disesuaikan dengan kondisi umur dan keadaan yang ada pada masing-masing baik itu ya pentingnya ilmu psikologi dan ilmu pendidikan buat orang tua ya ini juga ada pertanyaan yang uh, terkait dengan mendidik anak ini di saat orang tuanya dua-duanya sibuk tadi Ya. ya, pertanyaannya adalah apakah cukup contoh di akhir pekan saja? Ya, ini memang satu masalah. Mm Apabila kemudian kedua orang tua itu bekerja sementara anaknya e, ditinggalkan, baik yeah. itu bisa dengan pembantu atau bisa dengan keluarga yang lainnya. Karena memang bagaimanapun e, orang tua perhatiannya kepada anak berbeda dengan orang lain. Apalagi kalau kemudian orang-orang lain itu ketika kemudian merasa jenuh, merasa bosan, merasa kesel terhadap hmm. perilaku anak-anak itu, biasanya dibiarkan begitu aja. Yeah. Ya, tanpa memberikan mendapatkan perhatian yang, yang khusus, apalagi kemudian disediakan VCD, mm-hmm. disediakan apa televisi saja, sehingga yang penting anak itu diem mm-hmm. melihat apa yang ada di televisi itu. Padahal tidak jarang program-program yang ada di televisi itu merusak atau dibuat di DVD itu merusak sehingga kemudian anak itu meniru apa yang ada di dalam televisi itu hmm. sementara orang tuanya tidak tahu yeah. sebab saya pernah menyaksikan seperti itu yeah. bagaimana anak laki perempuannya masih kecil itu ditinggal oleh orang tuanya yang sedang bekerja ternyata anak tua itu mengikuti adegan yang dia lihat di televisi itu cuma oh, kecil udah cium-ciuman hmm. melihat apa yang dilihat di televisi itu dan dia coba itu hmm. itulah keadaan anak karena apa yang dilihat dia akan cobain itu selama dia mungkin kan makanya masih kita temukan anak kecil itu sudah rokok hmm. karena dia ingin nyoba itu yeah. dan dia nggak tahu apa resikonya apa kerugian hmm. itu nggak memikir itu melihat, makanya ya. jangan sampai anak-anak itu melihat sesuatu yang keliru hmm. dari para pendidiknya dan yeah. Iya. mungkin pula apalagi orang tuanya right. Gitu. ya kalau kita lihat uh, anak itu kan juga melakukan sesuatu aktivitas karena dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan yang terkait dengan itu bahwa anak itu melihat bagaimana bapaknya. Hmm. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan e, Kanaan ya terhadap ayahnya, kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam, anak-anaknya juga dan Allah Ibrahim terhadap ayahnya Azar. Hmm. Nah, e, bagaimana Eh, apakah kenakalan sang anak itu karena memang disebabkan dominasi dari perilaku orang tuanya tetapi ada sebuah contoh di mana pada masa lalu seperti Nabi Nuh alaihissalam hmm, yeah. ketaatannya luar biasa apa pengaruh yang terjadi di di pribadi anaknya sehingga dia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan nah, inilah yang harus difahami tentang masalah hidayah yeah hidayah itu ada dua. Mm-hmm. Ada hidayah dan irsyad wal bayan. Mm-hmm. Satu bentuk upaya untuk berpetunjuk kepada anak itu dengan yeah. cara mendidik, dengan cara mengarahkan, dengan cara memberikan contoh dan sebagainya. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya. hmm Kemudian yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik seperti tadi itu. Pertanyaan yang sama, hmm bagaimana orang tua sudah memberikan contoh yang baik udah ini tapi anaknya hasilnya tidak baik. Yeah. Nah ini masuk dalam hidayah taufik, hmm di mana keberhasilan dari pendidikan anak itu sangat bergantung daripada Allah SWT. Makanya selain kita berupaya untuk memperbaiki, untuk mendidik yang benar dan seterusnya, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak itu supaya mereka menjadi anak-anak yang dapat menjalankan apa yang mereka apa mereka lihat atau mereka pelajari semua mm -hmm. itu. Makanya kita selalu berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa wazna tiba'ah mm. wa arinal batila batila wajustina. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar sehingga kami ikuti dan tunjukkan yang salah itu salah sehingga kami tinggalkan. Berapa banyak dari kalangan orientalis yang mereka itu faham betul tentang Al-Qur'an, yeah. faham betul tentang sunnah karena mereka pelajari secara mendalam. Yeah. Tetapi ujung-ujungnya mereka tidak bisa mengamalkan dan memahami secara benar dari hati dan kalbu mereka itu disebabkan mereka tidak mendapat hidayah taufik. ya. Itulah yang terjadi dengan apa ini karena dengan anak Nabi Nuh dan seterusnya. Makanya itulah merupakan suatu bagian daripada kebesaran Allah yang disebut dengan hidayah taufik yang disitulah kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik kepada diri kita dan anak kita ke arah yang lebih benar. Barakallahu Ya baik, kemudian saya tolong jelaskan makna hadis jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, e, makna hadis itu jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu bahwa di dalam kehidupan ini jangan pernah kamu lupa kepada Allah. Karena Allah mengatakan tentang mereka yang lupa kepada Allah. Allah katakan gini, "Wala takunu kalladzina fa fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Jangan sekali-kali kamu pernah lupa kepada Allah. Sebab jika kamu lupa kepada Allah, saat itu Allah lupakan kepada diri kamu sendiri sehingga kamu saat itu menjadi orang yang fasik karena melanggar Allah. Hmm. Makanya ada kejadian sedikit. Ketika ada anak muda-muda yang mau berangkat ke London, ketemu dengan orang tua, yang kemudian orang tua itu mengingatkan kepada mereka silakan kalian anak muda berangkat ke London untuk mem, apa ini me, me, apa, laks, apa untuk berekreasi di sana tetapi saya ikatkan satu pesan kepada anda kalau kamu kemana saja ingat Allah ketika hmm. mereka mau ke pantai hmm. tempat yang kemudian banyak maksiatnya mereka ingat Allah gak jadi pergi ke pantai Allah Akbar. ketika mereka mau masuk ke night club hmm. mereka ingat Allah gak jadi mereka masuk ke night club ketika mereka mau berbagai macam tempatnya maksiat mereka ingat Allah mereka gak jadi masuk ke situ Inilah makna daripada hmm. jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah sehingga kamu tidak lagi berbuat maksiat seperti itu. Iya, subhanallah ya. Ini ada satu pertanyaan, eh, Ustadz <clears throat> saya ini seorang anak tapi anak angkat yang diasuh sejak bayi. Dalam masalah materi mereka telah memberikan saya segala-galanya sampai sekolah pun dari SD sampai perguruan tinggi. Namun Pak Ustadz mereka mendidik bukan dengan kebaikan dan kelembutan. Malah saya sampai sekarang harus tunduk dengan dengan aturan dan keinginan mereka. Padahal semuanya itu mengekang kebebasan. Ya, e, menentukan jalan saya sendiri. Bagaimana mengatasi problem ini? Ya, Barakallahu Fik. Satu kesadaran itulah bagian daripada perbaikan. Mm -mm. Anda telah menyadari itu satu kekeliruan. Dalam diri hidup manusia ini yang paling mahal adalah kebebasan. Iya, yeah, iya. Yeah. Makanya ketika kemudian e, Amr bin As sebagai gubernur yang kemudian melihat anaknya ketika saat kalah di dalam suatu pertandingan, kemudian anaknya itu apa ini mencambuk kawannya yang akan menang itu sehingga kemudian dia terkalahkan karena perilaku daripada anak sang gubernur, maka kemudian dipanggil oleh ya, Umar yeah. anak dan bapaknya. Hmm. Jadi nggak tidak dipersalahkan anaknya itu, hmm. termasuk bapaknya dipersalahkan. Kemudian Umar mengatakan matas takbat dan wakat waladatum ummatum mahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia hmm. sementara mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bebas? Allah. Hidup ini yang paling mahal adalah hmm. kebebasan. Yeah, yeah. Apa hidup kalau kemudian seperti burung yang dalam sangkar hmm. itu? Dibuat keindahan, cuma dibuat tonton-tonton seperti itu. Hidup ini mahal yang mahal itu akan kebebasan dan kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang yeah. mutlak tetapi kebebasan yang diikat dengan aturan Allah maka apabila mereka telah berjasa kepada anda itu adalah merupakan sesuatu karunia dari Allah dan itulah kebaikan mereka mm. tidak boleh kemudian mereka mengundat-undat lagi apa yang telah mereka berbuat kepada anda sehingga karenanya anda tetap harus berbakti kepada mereka atas jasa-jasa mereka. Sebab kata Rasulullah, la syukurullah man la Yeah. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah siapa tidak bersyukur kepada manusia. Hanya kemudian jangan kemudian kebaikan mereka mengekang kita sehingga kita jauh dari Allah, tidak bisa menjalankan agama Allah itu keliru. Mm -hmm. Maka sudah kalau sudah berkaitan dengan kaitan hak Allah, tidak ada kompromi di situ. Jangankan mereka bukan orang tua kita. Hatta Al-Quran mengatakan wa in jahadaka ala antusika bi ma laysa laka bi ilm fala Kalau kedua orang tuamu ini kan cuma orang tua angkat. Yeah. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk kamu ingkar kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah, jangan ikuti kemauan orang tua seperti itu. Mm-hmm. Meskipun kamu harus bergaul mereka dengan cara baik. Nah, begitu pula kepada orang tua angkat ini. Kalau mereka mengendaki kita berbuat sesuatu yang melanggar agama, jangan kita ikuti. Tetapi hubungan kebaikan kita kepada mereka tidak boleh berhenti. Yeah. Barakallahu Baik, dari seorang akhi ya di Pondok Gede ini. Bagaimana hukumnya bila seorang bapak hanya membesarkan anaknya tetapi tidak memberikan pendidikan apa-apa, iya. apalagi ya. terkait dengan agama? Iya, itu termasuk satu dosa. Mm -mm. Bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak diberikan pendidikan agama. Mm yang diberikan hanya masalah kebutuhan jasmani saja. Hmm. Padahal kalau diperli, eh, kalau dihitung-hitung berapa sih kebutuhan jasmani itu? Yeah. Yang paling mahal dalam hidup manusia itu adalah rohani. Hmm. Ketika rohani itu diabaikan, maka rohani itu menjadi rusak dan akan merusak badannya sendiri. Karena itu dalam hidup ini yang paling mahal adalah rohani itu. Sehingga kemudian Al-Quran tadi saya sebutkan itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hmm. yang pertama kali adalah kewajiban mengajarkan agama, yeah. bukan memberikan apa sebatas kebutuhan hidup saja. Nah, karena itu orang yang tua seperti itu dia berdosa jika kemudian tidak menjalankan kewajibannya di dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar dan itu akan menjadi tuntutan nantinya. Khawatir kalau kemudian anak-anaknya itu akan menjadi penuntut nanti di hadapan Allah karena mereka tidak dididik agama oleh orang tuanya. Itu adalah merupakan satu kesalahan besar sekali. Barakallahu Baik, kita kembali ke layanan telepon Mas Firman. Mungkin sudah ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Ibu Esti Hatta. Silakan Ibu. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah ya Bata. Jati Waringin. Iya, Bu. Ustaz. Ya, Ini kalau mengenai pendidikan anak ya, hmm. kaitannya ini kebanyakan dengan ibu-ibu. Iya. ya, karena bapak-bapak tuh kebanyakan keluar rumah. Percaya aja sama ibu ya. <laughs> Ibu-ibu lah gitu yang banyak ya. Hmm. Jadi bagaimana nih Ustaz, saya kalau uh, baca surat eh, Al-Tagabun ya, hmm. anak itu kok bisa jadi musuh gitu. Hmm. Hati-hatilah dengan anak-anakmu. Hmm. Itu bisa menjadi musuh dengan hmm. dan dengan ini Ustadz ini pepatah apa bukan saya juga nggak tahu uh, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hmm. Jadi meskipun kita mendidik dengan baik gitu ya, apalagi kalau kita lihat contoh nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Yakub. Nah itu bagaimana Nabi Yakub aja anaknya yang bagus cuma dua ya, Benyamin dengan Yusuf. Yang lainnya muradulah gitu ya, jahat-jahat gitu mereka semua itu kan eh, pohonnya itu boleh dibilang orang seorang nabi gitu. Nah ini tadi kembali lagi kepada musuh itu, apakah kita harus lawan dengan eh, harus kita dengan kasih sayang menghadapinya, atau kita juga dengan kekerasan sebagai menghadapi lawan gitu. Hmm. Jazakumullah. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Hmm. E, memang ibu-ibu sangat erat kaitannya dengan anak-anak hmm. karena memang anak-anak itu lahir dari rahimnya ibu-ibu <laughs> dan kemudian perhatian ibu-ibu begitu besar sehingga kemudian Rasulullah memberikan keutamaan kebaikan anak kepada orang tua yang hmm. paling utama kepada ibu sampai tiga kali yeah. yang ketiga baru apa ya, eh, tiga kali yang keempat baru Bapak bapaknya hmm. nah karenanya ibu-ibu ini begitu dekatnya kepada anak-anak menjadi satu tanggung jawab yang luar biasa nah kemudian uh, Al-Quran dalam surat Al-Ghafir menyebutkan hati-hati terhadap anak-anakmu yang bisa menjadi musuh buat kalian. Nah musuh di sini apabila kemudian anak itu terdidik dengan cara yang salah hmm. atau kemudian anak itu tumbuh dalam posisi yang keliru sehingga kemudian anak itu bukan apa ini lagi bermanfaat buat orang tuanya, tapi malah mencelakakan orang tuanya. Berapa banyak dalam realitas kita temukan anak membunuh orang tuanya, -hmm. anak mencelakakan orang tuanya, anak kemudian mencaci maki orang tuanya, anak anak memojokkan orang tuanya. Nah, afiyah sesuatu yang kemudian sangat mengerikan. Makanya e, jangan sampai tumbuh dari keluarga kita itu anak-anak yang durhaka seperti itu. Hmm. Kalau sampai anak itu durhaka, kemudian orang tuanya kemudian melaknat anak itu, kemudian orang tua itu apa ini mendoakan celaka buat anak itu, maka seumur hidup anak itu akan celaka dalam hidupnya. Karena termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang kemudian dilakukan oleh orang tua atas perilaku buruk daripada anaknya seperti itu. Makanya uh, bagaimana kita bisa menghindari tentunya apa yang terjadi dengan Nabi apa ini uh, Yakub tadi itu sebenarnya dalam proses awal Bu tapi proses berikutnya anak-anak itu menjadi bertobat dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang menyadari atas kesalahannya terutama atas doa dan kemudian permaafan daripada orang tua hmm. kita pun seperti itu Baik. kita jangan menjadi kemudian musuh buat mereka dengan jalan kita harus membuat kasih sayang kepada mereka memberikan perhatian dan pendidikan yang benar hmm. dan terus menerus sampai kita mati untuk terus berusaha memperbaiki dan meluruskan anak-anak kita itu. Jangan pernah putus asa untuk memperbaiki anak kita. Meskipun kalau kita lihat anak-anak kita itu biasanya begitu cepat bosan, begitu cepat berharap mati kepada orang tuanya. Hmm. Tapi orang tua akan selalu berharap anaknya untuk tumbuh baik dan kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baik. Ya. Ya, terima kasih dan rekan dakta ini ada satu pertanyaan juga tadi anda ingin mendidik anak dengan cara yang Islam, tapi sampai sekarang ini Anda belum punya anak. Iya. <laughs> ini iya. usia pernikahannya sudah uh, satu tahun ya. Yeah. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara yang Islami untuk mendapatkan anak. Iya, <laughs> pernah terjadi di yeah. Rasulullah mm. Ada seorang yang mengeluhkan mengeluhkan kepada Rasulullah dia sudah sekian lama tapi belum mendapat karunia anak. Mm. Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada orang itu kamu berbanyak membaca istighfar. Oh, ah, Allah Akbar. Tetapi kemudian orang itu mengerjakan hmm. apa diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tidak lama kemudian berikut apa eh, beliau ini dikaruniai anak oleh Allah SWT. Iya, iya. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh murid-muridnya, hmm. apa rahasia kok Rasulullah mengajarkan orang yang nggak punya anak itu untuk baca istighfar? Yeah. Bukan minum obat ini, yeah. bukan minum apa konsumsi ini atau operasi itu bukan. Mm. Tapi suruh baca istighfar. Kata Ibnu Abbas, itu dilakukan oleh Rasulullah karena beliau memahami dari ayat Al-Qur'an dalam surat apa ini Nuh yang Allah katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum mudarara wa yumdidkum bi amwalin wa banina hmm, hmm. wa ja'alakum jannatin wa anhara bahwa hmm. oh, dengan istighfar itu Allah akan memudahkan rezeki seseorang akan memberikan keuntungan anak buat seseorang dan untuk menurunkan hujan dan seterusnya itulah pentingnya istighfar nah karenanya yang bisa saya lakukan perbanyak istighfar yeah. sekaligus berusaha secara apa ini medis mm-hmm. untuk bisa kalau memang ada hambatan di, uh, di segi organ dan sebagainya supaya diselesaikan secara medis Baik. tapi jangan lupa untuk memperbanyak istighfar mudah-mudahan Allah memberkati amin insyaallah ya baik rekan dakta tidak terasa waktu terus bergulir dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab hari iya. ini ya. Yeah. Ingin sekali rasanya kita terus mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan lewat SMS dan terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada catatan tersendiri terkait dengan materi kita hari ini. Ya, barakallahu kalau Ya, memang kehidupan kita ini masih kita temukan sekian banyak umat Islam yang cara berpikirnya itu hanya sebatas mengumpulkan dunia. Hmm. Yang berarti itu hanya mengumpulkan sampah dunia. Mereka lalai kepada kehidupan yang sebenarnya adalah untuk membangun kehidupan akhirat. Dan itulah kehidupan hakiki dan anak-anak kita itu adalah merupakan amanat dari Allah yang harus kita bangun mereka untuk menyongsong masa depan yang sebenarnya itu akhirat mereka yang terbaik itu dan yang sekaligus tidak melalaikan dunianya dan itulah yang Allah sebutkan waktu fi ma ataqallahu darul akhirah walatan la tansa nasibaka minad dunya dan carilah sesungguhnya buat kalian dari akhirat itu dan jangan lupa terhadap dunia karenanya akhirat adalah yang utama dunia adalah merupakan satu kendaraan menuju akhirat dan ke arah itulah kita harus mendidik anak-anak kita sehingga mereka tahu arti kehidupan dalam kehidupan yang sekali ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian Amin. mohon atas segala kekurangannya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik rekan dakta kita sudah mengakhiri kajian tauhid malam ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Farid Uqbah menambah wawasan keislaman dan juga memperteguh keimanan kita.